Ikhwatal Islam, <clears throat> Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas mengetengahkan pembahasan tentang dua nama Allah yang maha indah, yang pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar, dan menunjukkan besarnya bukti-bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus, dan Al-Khabir, yang maha memahami segala sesuatu dengan terperinci yang maha mengetahui segala sesuatu secara secara terperinci. Al-Latif dan Al-Khabir. Dua nama Allah Subhanahu wa taala ini termasuk dari Al-Asmaul Husna. Nama-namanya yang maha maha indah. <clears throat> Disebutkan dua nama ini bergandengan dalam banyak ayat Al-Qur'an. <clears throat> bergandengan kedua-duanya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 103. Dalam surah Al-An'am ayat 103 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman La tudrikhul abusaru. la tudrikuhul abusaru. Wahuwa yudrikul abusar. Wahuwa latiful khabir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan mata manusia dan dialah yang meliputi semua pandangan manusia. Dan dia Al-Latif, Maha halus, Maha lembut, lagi Maha Al-Khabir, mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Mulk ayat ke-14 Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui? <clears throat> Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta Maha mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Wa huwal latiful khabir dan dia Maha lembut, Maha halus, lagi Maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. <clears throat> Kemudian ayat yang lain surah Luqman ayat ke-16 Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir Wahai anakku sesungguhnya <clears throat> jika ada kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi, biji debu, kemudian diletakkan di sebuah batu atau di langit-langit atau di bumi maka Allah Subhanahu wa taala akan datang atau apa akan memperlihatkan balasannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Maha lembut, Maha halus dan Al-Khabir, Maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. <clears throat> Nah, inilah beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penetapan dua dari eh, apa ini dua nama ini sebagai bagian dari al-asmaul husna termasuk dari al-asmaul husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka kedua nama ini tentu saja wajib untuk kita berusaha memahaminya, merenungi kandungannya karena banyak kandungan-kandungan makna yang indah yang bisa kita gunakan. Atau yang kita, dengan memahami nama ini kita akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita juga. Permohonan-permohonan dalam doa kita kita ungkapkan dengan bertawassul ya bertawassul apa ini menggunakan wasilah untuk memudahkan pengabulan doa kita dengan kedua nama ini. Nah, ikhwatal Islam, pertama nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir itu kalau kita lihat dalam pengertian secara bahasa, al khibroh itu biasa diterjemahkan dalam bahasa kita pengalaman. Maksudnya dia mengetahui sesuatu itu dengan terperinci. Maka al-khabir diterangkan maknanya adalah alladhi adraka ilmuhu saraira wa tala'a ala maknu maknuni dhamairi wa alima khafiyat al-budur wa lata'if al-umur ودقائق الذرات Maknanya adalah yang ilmu pengetahuannya mencapai hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. pengetahuannya yang dia itu mengetahui apa-apa yang tersimpan dalam hati sanubari manusia. Mengetahui perkara-perkara yang samar dan sangat tersembunyi. Mengetahui segala sesuatu dengan dengan terperinci. Jadi secara kesimpulan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir itu kandungannya adalah kesimpulannya adalah al-ilmu bil umuril khafiyati allati hiya fi ghayatil lutfi wa sighar Mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya dan sedetail-detailnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala alimun bidatil sudur maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ketika manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah, semua ditampakkannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amalan itu tidak meninggalkan sesuatu amalan yang besar maupun yang kecil kecuali semua dihitung. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan ke hadapannya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu, menampakkan yang berbeda dengan apa yang dalam hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan memberikan balasan yang sempurna dari apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. <clears throat> Inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Adapun namanya Al-Latif yang kita terjemahkan maha lembut atau maha halus itu diterangkan oleh para ulama ada dua pengertiannya. <clears throat> Diambil dari kata-kata lautufa, yaltufu artinya dakho. yakni apa? halus, sesuatu yang halus sesuatu yang <clears throat> kecil. Maka untuk pengertian pertama di sini, Al-Latif itu semakna dengan Al-Khabir. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang rahasia, yang tersimpan dalam dada dan hati manusia, perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tersembunyi. Itu makna yang pertama semakna dengan al-khabir. Makna al-latif yang kedua, alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanih min turukin la yash'uruna biha. Dialah yang menyampaikan kepada hamba-hambanya dan orang-orang yang dicintainya berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemaslahatan, berbagai macam kemuliaan dengan kelembutannya, dengan kebaikan dan kasih sayangnya dari arah yang mereka tidak sadari. Dari arah yang mereka tidak perhitungkan. Inilah makna al kelembutan. Berbuat baik kepada hambanya, tapi hambanya tidak menyadari kebaikan tersebut. Atau tidak mengetahui dari mana arahnya kebaikan tersebut bagi dirinya. Berarti ini menunjukkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih khusus. Karena Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa hambanya itu menyadarinya atau Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya keburukan yang mungkin hamba itu menginginkan sesuatu yang akan membawa padanya keburukan kemudian Allah palingkan dari dirinya tanpa disadarinya. Nah inilah makna Al-Latif Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bait syairnya qasidahnya Nuniyah bait syairnya mengungkapkan makna ini beliau mengatakan وهو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في في أوصافه نوعان واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه wal wa yubdi lutfu <clears throat> wa yubdi lutfa wal abdu fil ghafalati an an Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha yang al-latif, yang maha lembut dengan hambanya terhadap hambanya dan untuk kebaikannya. Dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya itu ada dua makna, ada dua jenis. Yang pertama, idraku asraril umuri bi khibrah. Dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi dengan ilmunya yang terperinci dan al-lutfu kelembutannya pada tempat-tempat kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Maka dia memperlihatkan kepadamu keagungannya dan menampakkan kelembutannya padahal hambanya itu fil ghafalat fil ghafalat ya, dalam kelalaian, tidak menyadari dari perkara-perkara atau kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, inilah makna daripada al-lutf sifat kemahalusan Allah Subhanahu wa taala, maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka di sini seperti yang saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dalam keadaan mereka tidak menyadari. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan, perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang hamba dalam kebaikan dunia, apalagi kebaikan agamanya, mungkin setelah dia menjadi baik pun dia lupa. Dia lalai bahwa semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan baginya sebab-sebab kebaikan tersebut yang harusnya semakin disyukurinya, tapi karena kebaikan-kebaikan dari Allah tersebut lembut, tidak nampak olehnya atau tidak disadarinya, sehingga dia pun lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah al-lutf, maha lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk sifat rahmatnya, Termasuk sifat rahmat, bahkan rahmat yang khusus rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba dari arah yang tidak diperhitungkannya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya bentuk termasuk bentuk-bentuk yang menunjukkan lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya hal-hal yang memperbaiki keadaannya lahir dan batin. Memperbaiki keadaannya dalam urusan-urusan dunia dan agama. Serta menolak, menghindarkannya dari berbagai macam keburukan-keburukan dalam dirinya atau dari luar dirinya. Yang dengan itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, menolongnya untuk berbuat kebaikan, yang ini sering sekali tidak disadari oleh seorang hamba, kecuali tentu saja orang-orang yang dimudahkan baginya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia menisbatkan semua kebaikan, semua daya dan kekuatan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para ulama mencontohkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam salatu wasalam dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, salatu wasalam, hamba Allah yang bertakwa, nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam, menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 100, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku, Allah subhanahu wa ta'ala latifun, maha lembut, maha halus kebaikannya kepada hal-hal yang dikehendakinya bagi orang yang dikehendakinya. Di sini beliau alaihissalam mengakui bahwa <clears throat> kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya, kemudahan untuk meninggalkan perbuatan maksiat padahal sebab-sebabnya sudah demikian lengkap. Itu adalah karena anugerah dari Allah kelembutan yang Allah berikan kepadanya yang dengan ini dia mengakui nikmat tersebut dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah contohnya bagaimana seorang hamba itu dipalingkan dari keburukan hawa nafsunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan demikian lengkapnya sebab-sebab untuk terjadinya fitnah. Fitnah tersebut kisah Nabi Yusuf dengan apa ini istri raja yang atau istri pembesar kerajaan yang beliau tinggal di rumahnya dalam kondisi apa ini e, berbagai macam sebab perempuan yang menggodanya tersebut adalah perempuan yang cantik kemudian memiliki kedudukan di rumahnya sendiri perempuan itu yang mengajaknya menawarkan dirinya, kemudian <clears throat> rumahnya pun ditutup dalam keadaan tidak ada orang ya, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kondisi Nabi Yusuf sendiri adalah orang asing yang tentu dia butuh apa ini tempat berbagi kasih sayang. Dia sendiri adalah seorang pemuda yang sedang di puncak-puncak syahwat ya. Kemudian dia adalah seorang pelayan. Seorang pelayan dan dia tidak perlu apa ini takut resiko ditolak karena dia yang diajak? Pokoknya berbagai macam sebab, berbagai macam apa ini eh, jalan-jalan uh, syaitan untuk memudahkan terjadinya fitnah tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya menjaga hamba-Nya yang beriman ini untuk kemudian dihindarkan dari fitnah yang demikian besar dan kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa ini mengakui nikmat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang kisah yang agung ini, "Walaqad hammad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu ibadinal mukhlasin." Sungguh perempuan itu berkeinginan terhadap Nabi Yusuf Wahamma biha dan dia pun punya keinginan secara asal nafsu manusia. Punya asal keinginan, betikan keinginan, tapi segera dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, laula arra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda tidak melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman selanjutnya, "Kadzalika demikianlah kami ingin memalingkan darinya keburukan. Linasrifa anhu su'a wal fahsya, keburukan dan perbuatan yang keji. Karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, termasuk hamba-hamba kami yang kami pilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa sekian banyak keburukan yang Allah Subhanahu wa taala luputkan dari diri kita, mungkin dalam kondisi kita tidak sadari. Dalam banyak hal-hal yang mungkin nafsu kita menginginkannya, Allah mencegahnya, tidak mudahkan kepada kita karena dia mengetahui dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu dengan terperinci bahwa jika ini aku berikan kepada hambaku akan mencelakakannya, maka dihindarkannya hal itu dari diri kita kemudian uh, untuk kebaikan hamba itu sendiri, tapi kemudian hamba tersebut naudzubillahi min membalasnya dengan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Aku sudah memohon, sudah berdoa, kenapa tidak dikabulkan?" Padahal Allah Subhanahu wa taala memalingkan darinya hal tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri yang ini tanpa disadari bahkan lebih daripada itu sebagian dari hamba-hamba tersebut justru menyikapinya atau membalasnya dengan sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelembutan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hamba-hambanya, rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan berbagai <clears throat> berbagai macam bentuk dan cara. Tentu saja kelembutan dan kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang pertama adalah dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan jahil kekafiran, bid'ah, perbuatan maksiat kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah di antara kita yang mengakui dan bersyukur dengan syukur yang sebenarnya bahwa taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dengan bisa meninggalkan jalan-jalan sesat untuk bisa sedikit punya kemauan untuk menempuh jalan sunnah. Siapakah yang mengakui bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala berikan dan termasuk apa ini bukti-bukti yang menunjukkan kemahalembutannya, kemahalusannya, bukti-bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kebanyakan manusia yang mereka itu luput dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dia menyesalinya atau dia masih ingin berangan-angan mendapatkannya. Sementara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan mengetahui jalan yang benar, terhindar keburukan-keburukan ini sama sekali tidak pernah dipikirkannya, apalagi berpikir untuk mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebaikan-kebaikannya kepada hambanya dan tetap mengajak hambanya itu untuk memahami kebaikan tersebut sehingga mereka menunaikan syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari tanda-tanda yang menunjukkan <clears throat> kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala penjagaan kepada hamba-hambanya yang beriman dari hawa nafsu mereka yang mengajak selalu mengajak kepada keburukan. <clears throat> Sehingga dengan itu mereka menghalangi nafsunya dari memperturutkan keinginannya. Dari memperturutkan keinginannya. Yang dengan ini, dengan sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak dapat disadari oleh seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka untuk menjauhi berbagai macam keburukan dalam hidupnya. Kemudian menyinari hati mereka dengan keimanan, menjadikan nafsu mereka sebagai nafsu yang mutmainnah, merasakan apa ini e, kebahagiaan dan ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terjadi tanpa disadari <coughs> oleh seorang hamba. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengikuti pengajian, mendengarkan nasihat, membaca Al-Qur'an, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam dirinya. Yang tadinya dia tidak mau mengusahakan kebaikan, lama-kelamaan berubah pemikirannya. Yang tadinya kecintaan terhadap dunia menguasai dia secara dominan, lama-kelamaan hal tersebut sedikit menjadi sedikit, sedikit demi sedikit berkurang dalam dirinya ini terkadang tanpa disadari oleh seorang hamba. Tiba-tiba dia telah menjadi orang yang alhamdulillah berubah dalam penampilannya, pemikirannya ibadah sudah mulai meningkat, kecintaannya terhadap dunia mulai berkurang. Ini banyak yang tidak menyadari bahwa ini merupakan termasuk bentuk-bentuk dari kasih sayang dan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Coba dibandingkan keadaannya saat ini dengan keadaan dulu. Coba dibayangkannya bagaimana kalau seandainya sebelum dia berubah Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya naudzubillah min dalik. Bukankah hal ini mengharuskan seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikannya kepada hamba tersebut tanpa tanpa disadarinya. Nah, oleh karena itu disinilah di antara apa ini keterangan yang dibawakan oleh para ulama tentang perbaikan yang terjadi pada diri seorang hamba itu seringnya dialami tanpa disadari perubahan sedikit demi sedikit. Saya pernah nukilkan dalam salah satu kajian kita tentang ucapannya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu menyebutkan <clears throat> apa ini eh, pengaruh ilmu dan fungsinya ketika menguatkan keimanan seseorang dan membawanya meraih kesempurnaan iman. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri. Fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Ilmu itu dengan taufik dari Allah membawa mereka tanpa mereka sadari untuk merasakan hakikat kemanisan iman, kesempurnaan iman. Maka setelah itu sedikit demi sedikit mereka mulai merasakan nikmat, merasakan mudah melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah yang hal itu dianggap berat dan susah oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang melampaui batas. Di sini disebutkan tingkatan atau kedudukan mulia ini mereka capai tanpa mereka sadari. Diungkapkan dengan kata-kata hajama. Hajama itu secara bahasa artinya kayak menyerang, menyerang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Menyerang secara secara tiba-tiba, tanpa tanpa disadari. Nah, kita dapat di keadaannya orang-orang yang beriman seperti itu. Mereka telah mencapai kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Itu tanpa mereka sadari atau tanpa mereka membanggakan diri mereka sendiri yang kemudian mereka mengakui besarnya nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap merendahkan diri di hadapannya. Makanya orang-orang yang beriman dengan sebenarnya adalah orang-orang yang mereka itu tidak mengakui atau tidak mempersaksikan kesucian diri mereka sendiri. Tidak mempersaksikan kesucian kesucian diri mereka sendiri. Para ulama salaf adalah orang-orang yang paling merendahkan diri dalam dalam hal seperti ini. Imam asy Abu Abu apa ini Ayub <clears throat> as sakhtiani Ayub Ibu, Ibnu Abi Tamimah as sakhtiani pernah mengatakan ulama tabi'in yang terkenal, "Idza dzukira salihun fakuntu bima'zalin anhum." Ketika disebutkan orang-orang yang saleh, maka aku adalah orang yang sangat jauh dari sifat-sifat mereka ini kita ketahui adalah ungkapan-ungkapan dari para ulama salaf yang menunjukkan jauhnya mereka dari sifat menganggap diri mereka suci, menganggap diri mereka baik. Tapi mereka tetap mengakui atau mempersaksikan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kepada diri mereka. Nah, inilah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keadaan seorang hamba itu dari arah yang tidak diperhitungkan tanpa disadari oleh hamba tersebut ternyata dia telah menjadi orang yang sangat berbeda keadaannya dengan dulunya ketika dia belum mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah memang orang-orang yang diberikan taufik dalam agama apalagi di zaman yang dengan penuh dengan fitnah apalagi ketika dia menyaksikan banyaknya orang-orang yang tidak mengetahui jalan yang hak ini mestinya dia akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak anti-antinya. Apalagi kalau melihat orang-orang yang mungkin mereka diberikan dunia dengan segala isinya perhiasannya tapi dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan baginya sesuatu yang kekal abadi, kebaikan yang tidak yang tidak ternilai harganya. Ini yang harusnya disyukuri oleh seorang hamba. Ini yang seharusnya membuat kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah kepadanya minimal untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur sebagaimana perbuatannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah orang yang liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kata Allah dalam Al-Qur'an agar Allah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berzikir di setiap majelis beliau berzikir lebih daripada 70 kali juga beliau berzikir dalam sehari 100 kali ya ini mengucapkan uh, uh, beristighfar ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau telah dijamin pengampunan dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kita ketahui bersama dalam hadis yang sahih, beliau melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha alasannya, padahal beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, beliau mengatakan, "Fahalla akunu 'abdan syakura?" maka apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Orang yang memahami kelembutan, kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak di, di, di, dilimpahkan kepadanya, tanpa disadarinya, dia membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan dulu yang sudah sangat jauh berubah. Apakah tidak pantas dengan ini kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kalaupun dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala itu juga adalah dengan nikmat dan kemudahan taufik yang Allah berikan padanya. Saya ingatkan kembali ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala yang terkenal sewaktu beliau mengatakan alhamdulillahilladzi lam yu la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadisatin tujibu syukraha alaihi. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba itu menunaikan syukur dari salah satu nikmat-nikmatnya kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan hamba itu mensyukurinya lagi setelah setelah itu. Jadi demikian banyak kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada hambanya. <clears throat> Kemudian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara bentuk kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya <clears throat> dalam hal yang yang berhubungan dengan pembagian rezeki. Ini juga banyak orang-orang yang lalai karena selalu menjadikan hawa nafsu sebagai ukuran. Semua orang menginginkan kalau diberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Kalau diberikan pembagian harta, pokoknya yang paling besar. Jarang ada yang mengatakan atau meminta, Ya Allah berikanlah rezeki kepadaku yang dengan itu aku bisa menegakkan agama dengan baik. Yang sesuai dengan ilmumu yang sempurna, kelembutanmu, dengan itu kau mengetahui apa yang yang dia akan mendatangkan kebaikan bagi agamaku. Siapa yang mengucapkan doa seperti ini? Semua mintanya saya ingin diberikan rezeki yang lapang, diingin diberikan harta yang banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang mengetahui dengannya dia mengetahui segala sesuatu dengan terperinci mengetahui apa yang pantas bagi hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan itulah dia membagikan rezeki untuk hambanya. Jadi rezeki yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman bukan sesuai dengan keinginan mereka, tapi sesuai dengan kemahalembutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala membagikan rezekinya untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat ke-19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah Subhanahu wa taala maha halus, maha lembut terhadap hamba-hambanya dia memberikan rezeki, menganugerahkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan dia maha kuat lagi, lagi maha perkasa. Oleh karena itu, masalah rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta kepadanya yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rezeki tersebut diberkahinya, dimudahkannya untuk menegakkan agama kita, atau ketika diberikan rezeki yang lapang Allah jadi mudahkan hamba tersebut untuk bersyukur sebaliknya kalau diberikan rezeki yang seadanya atau yang kurang Allah Subhanahu wa taala mudahkan hambanya itu untuk untuk bersabar dengan kekurangannya kemudian termasuk kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang sekali lagi ini banyak disalah tanggapi disalah fahami oleh hamba-hambanya adalah berbagai macam musibah yang Allah timpakan kepada manusia sesuai dengan keinginan mereka. Tanpa disadari, ternyata musibah itu hakikatnya adalah nikmat. hakikatnya adalah anugerah. Dengan musibah Allah subhanahu wa ta'ala dengan lutfnya, kemahalembutannya ingin meninggikan derajat seorang hamba ketika dia memiliki dan melatih dirinya untuk memiliki sifat bersabar. Selalu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan musibah dia akan bisa menyempurnakan imannya kepada hari kemudian. Karena dengan musibah dia akan semakin merindukan balasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah dia mengetahui dunia ini cuma sementara, bukan tempat untuk bersenang-senang. Tempat bersenang-senang itu adalah di Darussalam, Darul Karamah, tempat negeri kemuliaan, negeri keselamatan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah hamba ini semakin mengimani janji Allah Subhanahu wa taala dan semakin rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan bukti kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan hambanya untuk menyempurnakan balasan dan kedudukan mulia mereka nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Termasuk di antara bentuk-bentuk kelembutannya juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hambanya itu untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk bertemu dengan majelis-majelis ilmu yang hak, menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman dari taman-taman surga. Bergaul dengan orang-orang yang baik, mendapatkan hidayah untuk bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik, ini juga termasuk bukti-bukti kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak sadari mungkin ada orang yang berpikir, ya alhamdulillah saya bisa mengenal manhaj salaf karena saya memang sebelumnya supel suka bergaul sama orang sehingga saya mudah mengenal sama orang-orang yang baik kemudian saya diajak kepada pengajian. Ini ungkapan seorang hamba. Mungkin benar ini adalah sebab. Tapi dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua itu dengan kelembutannya. Berapa banyak orang-orang yang dan bisa bergaul kemudian dia tersesat justru bergaul dengan orang-orang yang buruk. Dan berapa banyak orang-orang yang mengenal manhaj salaf diajak dengan kebaikan, padahal tadinya dia adalah orang yang kurang bisa bergaul, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dia untuk kemudian apa ini mendapatkan hidayah, diajak kepada kebaikan dengan eh, teman-teman uh, yang baik sebagai bukti tentang sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala, kelembutan yang diberikannya kepada kepada hamba-hambanya. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengungkapkan <clears throat> uh, tentang makna yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Lutf yakni maha lutfnya ini dalam ungkapannya fa inna intidharahu wa mutala'atahu wa tarakkubahu yukhaffifu hamlal masyaqqati. Nah ini hubungannya dengan masalah musibah ya. Musibah yang membawa seseorang merasakan kemanisan iman yang dengan musibah ini tanpa disadari seorang hamba sebenarnya untuk memuliakan dan meninggikan derajatnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa inna intidharahu wa mutala'atahu wa taraqubahu yukhaffifu hamlal masyaqqah. <clears throat> Sesungguhnya ketika seorang hamba itu menanti balasan kebaikan dari Allah, mengharapkan rahmatnya, kemudian menunggu-nunggu kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi musibah pada dirinya, itu akan menghilangkan beban keberatannya, rasa berat dalam dirinya. Walasiyama inda kuwati raja'i awil qab'i bil faraji Terlebih lagi ketika seorang hamba itu yakin kuat pengharapannya atau dia yakin akan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Fa innahu yajidu fi hashwil bala'i min ruh min ruh faraji wa nasimihi wa rahatihi ma huwa min khafiyil alqafi wa ma huwa farajun mu'ajjal. Karena sungguhnya hamba itu dia akan mendapati di tengah-tengah musibah yang menimpanya dia akan mencium aroma kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan ketenangan dengan pengharapannya kepada Allah yang ini merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang ter tersembunyi yang ini merupakan faraj ya, jalan keluar yang disegerakan sebelum muncul jalan keluar yang sebenarnya. Jadi dengan seorang sendiri menghadapinya dengan sangka baik, keyakinan, merasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Ini sudah merupakan jalan keluar tersendiri sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan pemecahan dari masalahnya atau di, diangkat darinya musibah-musibah tersebut. Wabihi wa yufhamu makna smihil Dan dengan inilah juga dengan bukti-bukti yang lainnya kita bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yaitu Al-Latif. Jadi subhanallah berbagai macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari satu kejadian saja, satu musibah saja sudah ditinggikan derajat, membuat kita bersangka baik kepada Allah yang itu juga sumber kebaikan, meningkatkan iman kita untuk semakin yakin terhadap janjinya, yakin terhadap janjinya. Kemudian dengan itu kita waktu menanti, ya, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala kita hadapi dengan tenang, dengan yakin. Ini pun sudah merupakan uh, apa ini menambah keimanan kita terhadap sifat-sifat kebaikan, kelembutannya, sifat-sifat rahmatnya dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan berbagai masalah untuk hambanya dari hal-hal yang tidak disangkanya atau hal-hal yang secara bohir diperkirakan itu justru keburukan baginya ternyata justru mendatangkan kebaikan kebaikan untuk diri hamba tersebut maka subhanallah demikian banyak manfaat dan faedah terhadap keimanan dengan memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini dengan memahami kandungannya, memahami bukti-buktinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan penjelasan para ulama salaf. Nah, oleh karena itu wajib untuk kita apa ini menundukkan diri kita, berjuang untuk menyempurnakan iman kita terhadap nama Allah ini dan nama-namanya Allah lainnya yang maha indah, kemudian melaksanakan kandungannya ya, melaksanakan kandungannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan permohonan untuk disempurnakan kebaikan dalam diri kita dalam urusan dunia dan akhirat. Dijadikan musibah-musibah yang menimpa kita untuk kita bisa me, me, apa ini meningkatkan keimanan dengannya dengan dianugerahkan kesabaran, bersangka baik kepada Allah, disempurnakan iman kita terhadap janji-janjinya, kita sebut namanya Al-Latif. Ya Allah yang ma, yang yang Maha, ya Allah Al-Latif yang Maha lembut. <clears throat> berikanlah kepadamu kepadaku berbagai macam kelembutan-kelembutanmu, kasih sayang kasih sayang dan rahmatmu yang yang uh, tidak dipahami kebaikannya oleh kebanyakan manusia untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diriku dan untuk menghindarkan keburukan-keburukan dari dari diriku. Nah, oleh karena itulah mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan rasa rojak ya, pengharapan dalam diri seorang hamba, kemudian semangatnya untuk meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perasaan husnudzon ya, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya semakin semakin baik. Keadaan apapun yang menimpanya selalu ditafsirkannya itu sebagai bentuk kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kebaikannya yang dengan itu dia akan semakin selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu bersangka baik kepadanya dan selalu apa ini menisbahkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengakui kekurangan dirinya dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wallahu Subhanahu wa taala <clears throat> Abdul Fadlil Azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan, memiliki karunia yang agung yang diberikan kepada kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. <clears throat> Yaktasu dirahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya dan dia memiliki karunia karunia yang sangat agung. Maka demikianlah ikhwatal Islam kandungan makna yang bisa kita pelajari dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif tentu saja bukti-bukti kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an sangat banyak sekali yang jelas dengan memahami nama ini kita nantinya telah bisa menyikapi dengan benar penjelasan-penjelasan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang bukti-bukti luasnya rahmat Al-Lutuf kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada hambanya yang dengan itu semakin kita membacanya maka kita akan semakin meningkat keimanan kita, semakin memahami kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha yang Maha Indah ini. Demikianlah kajian kita untuk uh, pagi hari ini. Afwan segala kekurangannya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Latif Al-Khabir dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan hal ini sebagai ilmu dan amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar, selanjutnya kita akan simak satu pembahasan atau soal jawab bersama beliau di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon di 021 823 6543 Ataupun Anda bisa bertanya melalui pesan singkat di 0819 896543. Nah Ustaz kita akan angkat pertama dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Satu, ya, nah, satu pertanyaan dari pendengar kita Ustaz. Assalamualaikum Barakallahu Fik Ustaz. Silakan. Ya. Ustaz apa perbedaan nama Allah Ar-Rafiq dengan Al-Latif ini Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Uh, nanti aja ya. Jadi sebaiknya saya berencana. Sudah merencanakan untuk menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq secara secara detail Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah saya akan jelaskan e, tentang makna dari nama ini yang memang ada beberapa dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita terjemahkan secara bahasa kita ya artinya mirip gitu ya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan sama-sama kita terjemahkan maha maksudnya, Jadi mirip gitu artinya. <clears throat> Nah, cuma yang hmm. jelas Allah masalah Ar-Rafiq itu uh, ada kemiripan dalam artinya, cuman kalau dari secara secara pengertian sendiri kan Ar-Rafiq itu artinya ya maha halus. Kemudian dari Rif itu apa ya? Uh, kalau dalam pengertian bahasa Ar-Rif itu ta'anni nah artinya, ta'anni fil umur, apa tidak tergesa-gesa termasuk dalam pengertian ini yaitu uh, apa ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, hambanya berbuat dosa tidak segera diazabnya, atau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga uh, apa ini dalam syariatnya itu mensyariatkan segala sesuatu dengan tadarus perlahan-lahan tidak langsung disuruh seperti ini tapi perlahan-lahan hambanya itu di disempurnakan imannya sedikit demi sedikit agar mereka bisa bisa menerima syariat ini dengan sempurna. Itu pengertian makna di antara secara singkat ya makna daripada uh, Ar-Rafiq yang Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita menjelaskan. Nah, nah Ustaz. Baik. Baik, kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Ya, uh, Ustaz, salah satu perwujudan dari nama Allah Al-Latif adalah Allah memberikan kebaikan atau petunjuk dalam bentuk yang lembut sehingga tidak disadari oleh hambanya. Apakah perwujudan nama Al-Latif juga berlaku dalam hal memberikan keburukan atau mudarat kepada hambanya dengan cara yang lembut? Dari pendengar kita di Bandung. Silakan Ustaz. Ya, <clears throat> tentu Al-Latif ini adalah termasuk sifat yang berhubungan dengan rahmat dan kebaikan. <clears throat> Maka untuk hal yang berhubungan dengan keburukan, tentu kita tidak katakan demikian. Allah Subhanahu wa taala apa ini e, tidak memperdaya hambanya dengan melakukan memberikan keburukan dari arah yang tidak disangkanya dengan namanya Al-Latif ini tapi <clears throat> mungkin ada keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan hal ini seorang hamba itu diberikan keburukan akibat dari perbuatannya sendiri misalnya istidraj orang-orang yang berbuat maksiat dinasihati tidak berubah juga tapi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengikuti keinginannya itu dikatakan dalam hadis yang hasan atau sahih sebagai istidraj Rasulullah SAW bersabda idza ra'aita Allah yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu ala ma'asihi fa'lam innama huwa istidraj kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang diinginkannya padahal dia terus berbuat maksiat maka ketahu kita ketahuilah itu adalah istidraj ya. Apa ini diulur-ulur, dibiar-biarkan untuk diadab sekaligus pada pada hari kiamat nanti. Untuk disempurnakan baginya keburukan dan adab. Ada yang seperti ini, tapi ini kita ambil dari uh, sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang uh, mengandung makna seperti itu. Seperti istidraj ya ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan melakukan istidraj dari arah yang tidak mereka ketahui ini tentu saja Allah perlakukan bagi hamba-hambanya yang berhak menerima hal tersebut orang-orang yang menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan berani menentang hukumnya padahal telah jelas bagi mereka petunjuknya nam. Ya jazakallah dan satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita beralih dengan pertanyaan melihat telepon Ustaz. Ustaz bolehkah saya mengamalkan bacaan la tadrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara absara wa huwa latiful khabir? Difokuskan dengan jumlah tertentu yaitu dengan bacaan sebanyak 70 kali dengan niat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dalam usaha dan tidak dilalaikan bila berhasil kelak bila itu satu perbuatan yang bid'ah semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa orang yang telah memberitakan amal tersebut. Mohon dijelaskan Ustaz, silakan. Iya, amalan tersebut tidak ada sunnahnya, tidak ada anjurannya, tidak ada dalilnya, itu termasuk perbuatan bid'ah. Jadi, hal-hal yang anjurannya itu umum, tidak boleh kita batasi dengan waktu tertentu, jumlah tertentu, kalau tidak ada dalilnya. Kita membaca ini tujuannya untuk merenungkan artinya. Merenungkan artinya, memahami kandungannya, tapi tidak dijadikan sebagai pikir tertentu jika tidak ada dalilnya, maka apa yang ditanyakan tadi tidak ada dalilnya, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapatkan kebaikan adalah dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Al-Khabir atau nama-nama lainnya yang sesuai dengan permohonan dan permintaan dalam doa kita. nam. nah Ustaz. dan selanjutnya kita angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Ummu Khair di Bekasi. Silakan Ummu. Waalaikumsalam. Bagaimana menerapkan ya Allah alatif yang maha lembut ketika kita sedang dizolim seseorang? Bagaimana kita bisa bersikap lembut dan mengharap baca Allah dan bersabar ketika kita dizolim seseorang dengan pandangan kasih sayang? Mengajarnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ufik barakallah. Nah. Nah, Ustaz. Iya, nggak enggak kedengaran sama sekali. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz uh, beliau bertanya Ustaz bagaimanakah menerapkan nama Allah Al-Latif kala orang membenci kepada dirinya, ada orang-orang yang tidak suka padanya. Lalu bagaimanakah mengamalkan nama Allah Al-Latif dan juga membuat kita bisa berlaku lembut kepada orang tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. uh, <coughs> apa ini ketika seseorang membenci kepada kita, tentu kita berusaha untuk menanggapi hal tersebut dengan baik dengan melihat kebencian orang tersebut kepada kita mungkin ini merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui kekurangan diri kita. Terkadang orang kalau dipuji atau dia menganggap orang baik sama dia maka dia akan terpedaya, dia menganggap dirinya adalah orang yang paling baik, tidak punya kekurangan sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyadarkan hamba tersebut, ditampakkanlah orang-orang yang tidak suka dengannya atau orang-orang yang suka membicarakan keburukannya, maka pertama itu disikapinya dengan sebagai kritikan dari Allah Alhamdulillah ditampakkan keburukannya atau dia dibenci pada waktu di dunia yang dengan itu dia masih berkesempatan untuk memperbaiki kekurangannya. Bagaimana kalau seandainya ke keburukannya tersebut dibeberkan di hadapan para makhluk pada hari kiamat nanti yang pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri yang ada cuma perhitungan dan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun ternyata dia membencinya tanpa alasan yang benar atau mungkin dengan berita tidak benar, maka itu juga untuk kebaikan bagi dirinya. Kalau dia menuduh yang tidak benar, maka itu akan menjadi dosa baginya, tabungan amal kebaikan untuk yang dituduh dan menjadi dosa untuk yang menuduh nanti akan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui Eh, di hari kiamat nanti semua yang namanya kezaliman itu akan ah, tukarnya adalah al-hasanat wasayyiat. Keburukan dan kebaikan, pahala dan dosa yang menjadi alat tukarnya. Kalau kita pernah dizalimi maka kita akan mengambil pahalanya untuk kita. Kalau pahalanya sudah habis maka dosa kita kita akan lemparkan ke dia. Yang ini juga adalah merupakan kebaikan bagi hamba itu. Jadi semua bisa dibawa dalam pengertian yang benar yang jelas eh, kita hadapi semua itu dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membalas perlakuan yang buruk juga dengan dengan keburukan. Nah, Baik, Ustaz, kita angkat berikutnya dengan pendengar kita dengan Umu Norman di Lampung. Silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, anak ingin iya. bertanya, apakah calon anak salah bila masuk salah satu golongan ahli sunnah wal jamaah yang mana dahulunya kami orang awam dan alhamdulillah dengan masuk jamaah ini kami jadi mengenal apa arti sunnah dan kami pun sampai sekarang tetap setia dan istiqomah di jalan jamaah ini. Dan ditambah setiap hari kami mendengarkan siaran radio, Roja ini, keyakinan kami pada Allah dan Rasul dan Rasulullah semakin gamblang. Tapi kami beberapa hari lalu, anak mendengar bahwa kita tidak boleh mengagungkan suatu golongan. Padahal kami dapat hidayah ini lantaran jamaah ini. Itu saja Ustadz, apakah apakah anak salah bila anak hmm. masuk uh, dalam suatu golongan? Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. iya pernyataan kita tidak boleh mengagungkan satu golongan, ya ini tidak benar secara mutlak. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Islam itu adalah ada Hizbullah yang benar ya, golongan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ulaika Hizbullah, ala inna Hizballahi humul muflihun." Mereka adalah golongannya Allah dan ketahuilah golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ada yang namanya firqatun najiyah, golongan yang selamat dari azab Allah. Jadi, kita harus mengikuti golongannya orang-orang yang benar yang jadi masalah mungkin kalau mau disalahkan kita tidak boleh sengaja untuk memecah belah kaum muslimin dengan membentuk golongan, membentuk partai, baik itu golongan yang bernama ataupun yang tidak bernama. Maksudnya begini, kita sengaja membentuk golongan yang punya warna sendiri, punya lambang sendiri, punya ciri khas tersendiri yang dibedakan dengan orang lain. Ini jelas tidak boleh. Tapi kalau kita mengikuti kebenaran, berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yang ditekankan dalam pemahaman tersebut, ikutilah kebenaran Al-Quran dan Sunnah dalilnya, ucapan para ulama salaf, ucapannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, wajib kita berpegang dengan ini. Tanpa kita mengatakan, ah cuma kita yang boleh masuk, yang lain tidak boleh masuk. Dia jelas ini keliru. Maka kalau yang seperti ditanyakan sama ibu tadi, kalau ibu ini mengikuti kebenaran, sering dengarkan radio rojak dengan alasan radio rojak itu menyampaikan insya Allah selama yang kita pahami selama ini adalah kebenaran dan semoga Allah menjaganya dan menjaga orang-orang yang apa ini uh, ikut serta dalam eksisnya radio ini untuk istiqomah sampai di, di, di akhir hayat. Ya kita pahami adalah uh, demikian selalu membawakan kebenaran, menyampaikan dengan dalil-dalil. Tentu saja dalam mungkin masalah-masalah yang merupakan masalah fikih atau yang lainnya mungkin ada perbedaan pendapat yang kita pun berusaha untuk mengikuti yang sesuai dengan dalil. Nah kalau ini tujuan kita, kita baca, kita dengarkan radio Roja, sebagaimana kita baca tafsir Ibnu Katsir yang banyak menjelaskan pemahaman tafsir yang benar atau buku-buku alusuna yang lainnya, maka demikian yang sikap yang benar. Bukan berarti kalau saya mengatakan, misalnya saya mengajarkan di pengajian tafsir Ibnu Katsir, lantas dituduh ah dia ini fanatik terhadap Ibnu Katsir tidak. Kebetulan yang saya jadikan rujukan Ibnu Katsir di sini adalah karena dia memuat dia manhajnya ahlu sunnah dan, dan penjelasan tafsirnya adalah tafsir yang hak. Yang nanti kalau ada perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih misalnya ada yang saya selisih ini maka tidak menghalangi saya untuk misalnya menyalahkan atau mengkritiknya. Jadi apa yang ibu lakukan tadi tidaklah termasuk membuat golongan. Orang-orang yang yang ingin memprovokasi dengan mengatakan tidak boleh membuat golongan adalah orang-orang yang tidak paham tentang kebenaran atau mungkin punya maksud lain ikhlas selama dia tidak memecah belah. Kita juga ajak kaum muslimin, kita dengarkan dalilnya, maka ini bukan termasuk membuat golongan yang memecah belah. Justru kita ingin masuk ke dalam golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi yang merupakan ayat terakhir dalam surat Bayyinah. Nah, apa ini uh, merupakan ayat yang terakhir dari surat Al-Mujadalah ya, Al-Mujadilah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah Subhanahu wa taala mereka lah orang-orang yang beruntung yaitu mereka yang mengikuti kebenaran selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya mereka adalah orang-orang yang tidak memecah belah kaum muslimin dengan melarang atau menganggap sesat yang lainnya yang yang benar cuma dirinya sendiri tanpa dalil kemudian menganggap yang berhak mengikuti jalan yang benar cuma dirinya kemudian menutup dirinya dari orang lain atau melakukan pengajian secara sembunyi-sembunyi memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat seperti orang-orang yang mudah mengkafirkan, mengkafirkan pemerintah, merontok terhadap pemerintah ini adalah pemahaman yang sesat. Alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah tidak memiliki pemahaman yang demikian. Kajian ahlu sunnah juga terang-terangan bisa dibuktikan dengan dalil. Maka ini bukan termasuk mengikuti golongan yang memecah belah. Justru inilah insya Allah upaya untuk mengikuti golongan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan keberuntungan yang akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk dalam golongan tersebut. Nah, nah Ustaz, dan kita akan angkat satu eh, pertanyaan terakhir dari pendengar kita dengan Umu Hamidah di Cilembut. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu, mohon maaf Umu tolong dimatikan suara radionya atau mungkin dikecilkan terlebih dahulu suara radionya. Ya, silakan diulangi Umu. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, halo. Ya, silakan Umu. Ya, silakan Umu. Umu oh, ya. silakan ya. Uh, ini Pak Ustaz, uh, saya mau berbagi pengalaman di sini. Uh, yang mudah-mudahan ini adalah petunjuk dari Allah. Uh, ketika itu saya lima tahun yang lalu mendapat bisikan uh, ya setengah mimpi lah gitu. Jadi di sini uh, beliau yang di dalam mimpi itu memerintahkan untuk membacakan Subhanallah walhamdulillah uh, eh, ya Rahman ya Rahim ya Rabbi ya Habir. Lalu lima tahun kemudian saya dihijrahkan oleh Allah ke satu tempat dan di sini saya mendapati kebencian manusia dan saya pun dipertemukan dengan ya subhanallah tadi roja ini uh, dua tahun yang lalu. Lalu apakah saya terus mengamalkan mendawa bukan apa yang yang dapat dari dari mimpi itu dengan setiap hari oh. kami membaca uh, ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir tapi di situ kami banyak menerima fitnah menerima kebencian manusia tapi kami dipertemukan oleh hamba-hamba Allah dengan yang sudah apa uh, apa dari golongan salafi ini itu Pak oh. Ustaz. Jadi boleh tidak saya uh, apa me, menjalankannya terus hmm, gitu hmm, ya, ah, ya, terima karena kasih. memang dari situ timbul kebaikan dan memang saya mendapati kebencian manusia baik, baik, lalu ketika uh, ketika kami <laughs> mendapati suatu permasalahan lalu ngambil doa dari doa di petang itu diambil yang disesuaikan dengan permasalahan boleh nggak Pak Ustadz ya Iya. Uh, dari hanya itu aja. Terima iya. kasih banyak. Jazakallah dan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Amida atas pertanyaannya dan kepada Ustaz silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah uh, apa ini pengalaman yang baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita dalam kebaikan, menguatkan ibu dan Eh, keluarga yang lainnya dan teman-teman atau ikhwan-ikhwan lainnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan yang hak. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqomah di atas kebenaran ini sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah uh, <coughs> berzikir dengan zikir yang tadi disebutkan itu kurang karena tidak disebutkan doa. Jadi kita sebutkan doa kita. Waktu kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala ya Rahman ya Rahim, kita sebutkan permohonan. Ya Rahman Ya Rahim, senantiasa limpahkanlah rahmat kepadaku. Ya Rahman Ya Rahim, mudahkanlah kebaikan-kebaikan untukku. Jauhkanlah aku dari sebab-sebab yang menghalangi rahmatmu. Mudahkanlah aku untuk senantiasa mendapatkan limpahan rahmatmu. Ya Allah mudahkanlah aku kebaikan, hindarkanlah aku dari keburukan. Mudahkanlah untuk istiqomah bersabar dalam menghadapi fitnah dan gangguan manusia. Disebutkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau cuma sebut nama-nama tadi itu tidak ada dalilnya secara khusus yang bagus adalah sebutkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim atau nama Allah yang lainnya yang sudah kita pelajari juga baru kita ungkapkan perkataan kita. Nah, itu yang yang yang yang ditambah dari dari ucapannya tadi supaya supaya mungkin ibu sudah terbiasa melakukannya maka ditinggalkan yang tadi ditambah dengan apa ini di, di, diucapkan nama-nama tadi dan ditambah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah sebenarnya zikir-zikir yang disyariatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dengan rahmat aku memohon pertolongan dan yang lainnya itu dalam hadis-hadis Nabi SAW bisa dilihat itu yang, yang lebih bagus untuk kita tetapi kita lazimi artinya kita baca terus berpegang dengannya karena itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disebutkan di waktu tertentu misalnya di pagi dan sore kita baca di setiap pagi dan sore kalau dibaca setiap sholat maka dibaca setiap sholat atau di tempat-tempat yang misalnya umum maka kita jadikan umum tidak kita batasi dengan waktu waktu tertentu maka demikian ini apa adalah cara untuk uh, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir dengan nama-namanya yang maha indah ya. Ya, nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas semua jawaban yang telah Antum berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Ustaz. Dan sebagai akhir dari perjumpaan kita, Ustaz, sebagai penutup untuk para pendengar, kami persilakan untuk menyampaikan kepada para pendengar, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Uh, setelah kita mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif Al-Khabir dan sekian banyak dari nama-namanya yang menunjukkan luasnya kebaikan dan rahmat Allah yang terkadang secara bahir dianggap oleh manusia atau tidak disadari oleh manusia itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala maka inilah manfaatnya kita mempelajari dengan lebih mendalam kandungan dari nama-nama dan sifat-sifatnya maka akan semakin tersingkap banyak makna eh, makna-makna yang indah yang akan menyempurnakan keimanan kita, ketakwaan kita, pengharapan kita, perasaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya. Nah, oleh karena itulah ini uh, merupakan nikmat yang wajib kita syukuri karena tanpa disadari juga alhamdulillah saat ini sudah banyak dari kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita pahami, yang itu sedikit banyak akan mempengaruhi keimanan kita dan mudahkan kita untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya. Demikianlah saya cukupkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk berbagi untuk menyempurnakan kebaikan dan keimanan kita. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan atas kesempatan dan waktu yang telah Antum berikan di kesempatan pagi hari ini untuk para pendengar semua dalam pertemuan dan kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang pada hari Kamis pagi Ustaz Namset. Barakallah fiq Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.